menyimpan uang di bank syariah karena alasan keamanan. Ya bulan saya hitung bagi hasilnya untuk saya pisahkan. Karena menurut para ustaz, para ustaz yang saya tanya, bagi hasil dari bank syariah hanya namanya saja. Sesungguhnya, sesungguhnya itu masih seperti bunga pada bank konvensional. ya ingin saya tanyakan, bolehkah uang hasil bagi hasil hasil bagi hasil eh, bank syariah saya gunakan untuk membayar pajak pendapatan pribadi karena saya mempunyai NPWP pribadi sekarang sebelumnya. Baik. Eh, yang pertama di sini tentunya eh, lakukan bahwa hasil, bagi hasil yang dikatakan oleh bank syariah sebagai hasil mudharabah ya tidak lain kecuali merupakan riba tambahan pada hal pada harta. Iya tidak lain merupakan tambahan pada harta yang merupakan riba. Dan dan ini termasuk dari tipuan ya, tipuan bank-bank ini terhadap syariat ya, walaupun dikatakan bank syariat yakni bank yang mempermainkan syariat ya di mana apa e, me, ya menipu dengan eh, apa eh, dengan menamakan hutang piutang dengan apa dengan menamakannya sebagai mudharabah ya dengan dengan makanya sebagai mudoroba Dan sudah dimaklumi dalam masalah mudoroba mudoroba itu adalah sistem bagi hasil yang eh, apa namanya hasilnya ditanggung bersama untung sama-sama untung rugi sama rugi kan begitu iya kita tantang saja bank syariah sebutkan saya ke setiap, ke setiap nasabahnya yang mau mendaftar atau yang sudah terdaftar uangnya diputar dan kita sama-sama rugi, uang tabungannya tidak tidak bisa kembali. Kan begitu. Eh, kalau untung kita kasih keuntungan, kalau rugi bank nggak bisa dituntut untuk mengembalikan tabungannya nasabah. Coba bilang begitu kalau nggak kabur semua nasabahnya. Kan begitu. Kalau nasabah pada dasarnya dia menyimpan uang untuk ya, tidak mau tentunya apa? uangnya berkurang, apalagi habis. Eh, kalau begitu keadaannya, maka apa? Dia bukan dianggap sebagai apa? Ya, dia bukan dianggap sebagai mudharabah. Karena apa seorang menyerahkan hartanya untuk diputar dan dia siap menanggung resiko untung sama, untung atau rugi untung atau rugi ataukah habis hartanya ataukah berkurang kan begitu nah adapun eh, eh, adapun kita katakan bahwa ini hakikatnya adalah utang piutang karena si bank memiliki kewajiban untuk apa mengembalikan eh, apa menjaga harta pokok dari eh, si berarti itu namanya hutang kan begitu itu namanya hu hutang nah karena dia si bank wajib mengembalikan harta nasabah yang dia gunakan untuk untuk diputar misalnya itu nah maka ketika dia merupakan hutang piutang dan e, diberikan tambahan hasil ya maka ini jadi jadilah dia sebagai apa riba ya jadilah dia riba karena hakikatnya di sini nasabah meminjamkan uang kepada si bank untuk diputar kemudian bank nanti dari hasil usahanya akan memberikan apa namanya tambahan kepada harta pokok dari nasabah tersebut ini kan namanya utang dalam e, riba dalam hutang piutang iya e, kemudian apa namanya membayarkan e, hasil bunganya itu untuk pendapatan pribadi pajak pendapatan pribadi sudah dimaklumi bahwa pajak yang seperti ini, seperti ini merupakan kezaliman dari penguasa dan Nabi SAW bersabda, Isma' wa ati' wa indaraba dhahrak wa akhada Mendengar dan taat kalian, walaupun dia memukul punggungmu dan merampas hartamu. Maka ini dari bentuk-bentuk atau pengambilan harta tanpa hak. Dan kita diperintahkan untuk apa? Bersabar. Nah, kalau kita membayarkan pajak dari uang seperti itu, ada tidak bentuk kesabaran? Ya, ada kan, tidak rugi apa-apa ya? nggak lagi apa-apa dia oh, tahu uang bukan uang saya apa ini kan begitu ya. nggak ada, nggak ada bentuk kesabarannya ya. nggak ada bentuk kesabarannya nah jelas ya sama kalau misalnya dia dia bayar pajak dengan niat zakat ya. boleh nggak ya. kalau dia saya niatkan zakat dia dizalim atau tidak nggak nggak zalim tapi ini zakat ini kan begitu ya. kan ya. padahal Nabi sana memerintahkan kita untuk ber bersabar dari kezaliman penguasa. Ditambah lagi bahwa riba ini apa uh, riba ini adalah hal, apa harta yang diharamkan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Ya, untuk kepentingan pribadi. Allah wa'alam maka apa namanya dia bayarkan pajaknya dari harta dia sendiri. Ya. Kalau dia merasa dizalimi tentunya maka dia bersabar terhadap kezaliman penguasa.